Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kita taufik untuk bisa berada di atas agamanya yang hak. Agama yang benar, berada di atas siratul mustaqim, berada di atas jalannya yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang sempurna. Sebuah agama yang mana ketika seseorang berpegang teguh dengan agama tersebut, ketahuilah agama tersebut akan membimbingnya dalam segala urusannya. Akan membimbingnya dalam keyakinan dan keimanannya, akan membimbingnya dalam ibadah serta muamalahnya bahkan membimbingnya dalam berakhlak dan berperilaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bimbingan agama Islam adalah agar seseorang tidak mengganggu kaum muslimin adamu aziyatihim atau adamu aziyatil muslimin tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Baik gangguan tersebut mengenai harta mereka, mengenai kehormatan mereka, ataupun mengenai darah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna fulana taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha ya rasulullah wahai rasulullah sesungguhnya ada seorang wanita yang dia menegakkan salat pada malam hari berpuasa di siang hari, bersedekah, berbuat amal-amal baik yang lainnya, akan tetapi dia mengganggu tetangganya melalui lisannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha, hiya min ahli nar." Tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk ahlun nar. Qalu mereka mengatakan, "Wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqa bi aswar." wala tu'zi ahada. Ada seorang wanita yang lain yang mana dia hanya mengerjakan salat-salat yang wajib dan bersedekah dengan sedekah yang sedikit akan tetapi dia tidak pernah mengganggu siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia min ahlil jannah." Adapun dia termasuk ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan berita yang besar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting bagi seorang muslim ataupun muslimah, yaitu agar mereka tidak tertipu dengan banyaknya amal-amal baik, baik itu salat, puasa ataupun amal-amal baik yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Barang siapa yang mengganggu kaum muslimin, baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya, sehingga mereka kaum muslimin tidak selamat hartanya, tidak selamat kehormatannya, tidak selamat darahnya disebabkan orang tersebut. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut telah melakukan kedustaan besar. Orang tersebut telah terjatuh dalam dosa yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin ataupun kaum mukminat dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya, ketahuilah dia telah terjatuh dalam buhtan yaitu kedustaan yang nyata. Dikarenakan mereka mengganggu kaum muslimin dengan tanpa sebab dan juga mereka terjatuh dalam isman mubina dosa yang besar disebabkan karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahi ma yahillu laka an tu'zi kalban wala khinziran bighairi haqq, fa kaifa tu'zi muslima?" Demi Allah kata beliau, tidak halal bagimu untuk mengganggu seekor kanji, seekor anjing ataupun babi dengan tanpa hak, dengan tanpa sebab Bagaimana kamu mengganggu seorang muslim? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hatilah dari mengganggu kaum muslimin. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara aziyatul muslimin mengganggu kaum muslimin baik pada harta mereka kehormatan mereka ataupun pada jiwa-jiwa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau Ibnu Umar mengatakan sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi' ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan beliau memanggil dengan suara yang keras ya ma'syara man amana bi lisanihi walam yufdil imanu ila qalbih. Wahai orang-orang yang beriman tetapi hanya di lisannya saja, belum masuk keimanan pada kalbunya. La tu'zul muslimin. Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Janganlah kalian mencela mereka. Wala tatabba'u auratihim. Janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim. Ketahuilah barang siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, tatabba Allahu auratah. Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi rahlih. Ketahuilah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari aibnya, maka aib tersebut akan terbongkar walaupun orang tersebut berdiam diri di tengah-tengah rumahnya. Dalam hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua agar janganlah sampai kita terjatuh dalam perkara aziyatul muslimin, mengganggu kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul saw alaihi wasallam bersabda bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian Siapa itu orang yang muflis, orang yang merugi? Para sahabat menjawab radhiyallahu anhum, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang merugi di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang ataupun harta. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meluruskan mereka dan membimbing mereka serta mengingatkan mereka agar tidak terjatuh dalam perkara ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa sesungguhnya orang yang merugi dari kalangan umatku adalah orang yang melaksanakan atau orang yang datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan juga membawa amalan-amalan yang lainnya." ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا tetapi selain daripada itu dia membawa pula dosa karena telah mencela orang ini dia membawa dosa karena telah memakan harta orang yang ini dan dia membawa dosa pula karena telah menumpahkan darah orang yang ini dan dia membawa dosa karena telah memukul orang yang ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka diambillah kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang ini, diambil lagi kebaikannya diberikan kepada orang yang ini dan seterusnya hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khatayahu faturihat alaihi thumma turiha finnar hingga telah habis kebaikannya dalam keadaan dia belum menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang telah dizaliminya maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa orang yang telah dizalimi diberikan kepadanya dituangkan kepadanya maka kemudian dia diambil dan dituangkan ke dalam an-nar wal billah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah maka janganlah sampai atau jangan kita merasa takjub kepada seseorang karena penampilan serta amal-amal yang dia tampilkan jika orang tersebut dikenal sebagai pengganggu suka mengganggu kaum muslimin sering berbuat dusta dan seterusnya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd diriwayatkan pula, pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ab dalam khutbahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la yu'jibannakum minar rajuli tantanatuhu janganlah kalian merasa takjub pada seorang lelaki karena kepandaiannya dalam berbicara walakinnahu man addal amanah wa kaffa an a'radin nas fahuwa rajul akan tapi seorang laki adalah orang yang menunaikan amanat dan orang yang menahan dirinya dari mengganggu kaum muslimin orang yang menahan dirinya dari terjatuh pada kehormatan orang lain fahuwa rajul maka orang inilah yang disebut dengan lelaki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 Marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Hendaknya kita semua menyadari bahwasanya masing-masing kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka hendaknya kita mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan pada hari itu nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Karena pada hari itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat jelek karena sebab perbuatannya dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang dengan al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah di antara yang dapat membantu seseorang untuk bisa menjaga lisan dan juga tangannya dari terjatuh pada aziyatul muslimin adalah hendaknya seseorang mengingat hak-hak masing-masing orang atas dirinya, apa yang seharusnya dia lakukan terhadap orang-orang tersebut disebutkan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan idza aradta an-najata min adzabillahi yaumal qiyamah faj'al kabiral muslimina indaka aba Apabila engkau hendak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat nanti, maka jadikanlah kaum muslimin yang lebih tua darimu bagaikan seorang bapak. Wa awsatahum indaka akha, jadikanlah orang-orang yang sepantaran denganmu seperti saudaramu. Wa saghirahum indaka walada. Dan jadikanlah orang-orang yang lebih kecil darimu seperti anak-anakmu fa ayyu ulaika tuhibbu an tasi'a ilaih maka jika kamu telah menganggap mereka semua pada posisi tersebut maka biiznillah subhanahu wa taala kamu tidak akan berbuat jelek kepada mereka semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik dan memudahkan kita untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala nabiyyina wa ala wa ajma'in